بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله إله الأولين والآخرين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحابته والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد anggota جروب واتساب دراسة إسلامية رحمنا ورحمكم الله kita akan membahas حديث حديث yang masih dalam pembahasan taubat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang akan kita bahas adalah hadis yang ke-17 dan ke-18, yaitu hadis yang kelima dan keenam dalam pembahasan kedua yaitu bab at-taubah. Yang pertama adalah hadis Abi Hurairah radhiyallahu an. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu annahu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man taba qabla an tatlu'a asy-syamsu min maghribiha taballahu alaihi rawahu muslim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda barang siapa yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum terbit matahari dari arah barat maka Allah Subhanahu wa taala akan menerima taubatnya hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala senada dengan hadis ini adalah hadis yang diriwayatkan dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma hadis setelahnya وعن ابي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال ان الله عز وجل يقبل توبه العبد ما لم يغرغر دري سهبت عبد الله بن عمر ابي عبد الرحمن رضي الله عنهما رسول الله صلى الله عليه وسلم bersabda sesungguhnya Allah subhanahu wa taala menerima taubat seseorang selama dia belum sakaratul maut. Sebelum dia berada di penghujung hidupnya saat dia dihampiri oleh kematian. Hadis ini rawahu Tirmidzi, diriwayatkan Imam Tirmidzi wa qala hadithun hasan dan beliau mengatakan bahwa sanatnya adalah sanat yang hasan. Hadis ini dijelaskan di dalam Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surat An-Nisa ayat 17 dan 18 Allah Azza wa Jal menyatakan, "Innamat taubatu 'ala Allah lilladzina ya'maluna sua bijahalatin thumma yatubuna min qaribin faulaika yatubu Allahu 'alaihim wa kana Allahu 'aliman hakima." Sungguhnya taubat yang akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah ketika ada sebuah kesalahan yang dilakukan seorang karena ketidaktahuan dia, kebodohan dia, kemudian dia segera bertobat kepada Allah setelah itu maka Allah Subhanahu wa taala yang akan menerima taubat dari mereka dan Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui dan Maha kasih sayang. Walaisatit taubatu lilladzina ya'maluna sayyi'at. Dan taubat itu tidak diberikan kepada orang-orang yang selalu melakukan keburukan. Kemudian hatta idza hadara ahadahumul maut qala inni tubtu an يموتون وهم كفار أولئك لهم عذابا أليما ketika kematian sudah menjemput mereka baru mereka mengatakan aku akan bertobat sekarang sudah terlambat dan juga taubat tidak diberikan kepada orang yang mati dalam keadaan kafir mereka justru akan kami siapkan siksa yang pedih kata Allah Subhanahu wa taala sehingga hadis yang kita sebutkan mempertegas batasan akhir peluang taubat seseorang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah Subhanahu wa taala masih memberikan dia kesempatan untuk hidup, maka pada saat itu dia masih memiliki peluang untuk diterima taubatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi, ketika dia sudah akan menjumpai kematian, sakaratul maut sudah betul-betul di ambang pintu. Pada saat itu, taubat sudah tidak berguna. Maka pesan yang paling penting dalam dua hadis ini adalah anjuran untuk segera bertobat. Dan hadis ini juga merupakan kesempatan untuk berharap kepada Allah Subhanahu wa taala karena waktu yang diberikan masih membuka peluang untuk mendapat dan menggapai ampunan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya setiap muslim Allah Azza wa Jalla perintahkan untuk bersegera meraih dan menyambut ampunan Allah itu. Di dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat 133 dan sampai 135 Allah Subhanahu wa taala menyatakan wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu 'iddatil muttaqin sampai ayat berikutnya Allah Azza wa Jalla menyatakan bersegeralah kalian untuk mendapatkan ampunan Rabb kalian dan untuk menggapai surga Allah Subhanahu wa taala yang luasnya bagaikan luas langit dan bumi. Surga-surga itu akan disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk orang-orang yang bertakwa. Maka dalam ayat ini diperintahkan setiap orang untuk segera menggapai ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan e, sebagaimana pada dua keterangan ini merupakan pintu motivasi bahwa selama Allah Azza wa Jal memberikan kesempatan untuk kita kita masih bisa berharap bahwa takdir yang digariskan untuk kita merupakan takdir yang baik. Kita ketahui perjalanan hidup seseorang akan dihitung dari bagian akhirnya. Seperti pembahasan sebelumnya pada bab-bab yang lalu kita sebutkan pada bab yang lalu kita sebutkan innamal a'malu bil khawatim. Sungguhnya standar kesuksesan seseorang adalah pada bagian akhir perjalanannya. Kemudian perjalanan seseorang juga ada empat jalur, tidak ada jalur kelima. Pada saat awal dia baik, kemudian di akhirnya dia menjadi buruk. Ini yang namanya su'ul khatimah atau kesudahan yang buruk naudzubillah. Yang kedua adalah orang yang sebaliknya. Di awal perjalanan hidupnya dia melakukan perbuatan-perbuatan yang buruk. Akan tapi di akhir hayatnya Allah Azza wa Jalla memberikan peluang dia untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala maka dia bisa akhiri perjalanan hidupnya dengan kebaikan dan ini adalah husnul khatimah. Kemudian yang ketiga dan keempat adalah orang yang dari awal buruk kemudian ditutup juga dengan keburukan dan yang keempat adalah orang yang baik sampai di eh, tutup akhir perjalanan hidupnya dengan kebaikan. Kalau seandainya kita tidak bisa menjadi orang yang selalu memulai perjalanan hidup dengan yang baik dan ditutup dengan kebaikan, maka setidaknya kita berupaya untuk menjadi orang yang bisa menutup perjalanan hidup kita dengan kebaikan untuk mendapatkan husnul khatimah. Maka kita tidak berburuk sangka kepada Allah Azza wa Jal. Selama masih ada kesempatan untuk beramal, masih bernafas, kesehatan masih bisa dipertahankan, kita tidak pantas menunda-nunda semua memiliki kekurangan. Dan orang yang paling tahu tentang kekurangan kita adalah diri kita sendiri setelah Allah subhanahu wa ta'ala. Maka bertekadlah untuk memperbaiki diri dan bersegera untuk kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita orang-orang yang mendapat karunia bisa bertaubat sebelum kematian dan Allah Subhanahu wa taala terima taubat kita sehingga kita bisa menghadap Allah Subhanahu wa taala dengan kebaikan, dengan kondisi diridhai dan kita bisa mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala dan surganya. Wallahu taala a'lam wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.